Nikmat lahiriah, kesehatan, nikmat harta, benda, terutama nikmatul batiniyah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah dan ragam kenikmatan yang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Ada sebuah kenikmatan yang sangat besar. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. sebuah kenikmatan besar yang wajib disyukuri. Dan jarang orang memahami. Yaitu nikmatu ma'rifatil haq wa hubbihi wa itharih Nikmat berupa bisa mengetahui, bisa mengenali kebenaran. Mencintai kebenaran. Lebih mengutamakan kebenaran. Ini merupakan afdalun ni'am. Nikmat yang paling afdal. Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam risalah beliau Mudawatun Nufus. belum mengatakan afdalu ni'amillah 'alal 'abdi ay tabbi'ahu 'alal 'adli wa hubbih wa 'alal haqqi wa itharih. Belum menegaskan nikmat-nikmat Allah yang paling afdal seutama-utama nikmat Allah Jalla wa ala atas seorang hamba ialah Allah jadikan hamba tadi memiliki tabiat adil mencintai keadilan di atas al-haq dan lebih mementingkan, lebih mendahulukan, mengutamakan al-haq. Ini merupakan afdalun ni'am. Dia tahu al-haq. Ilmuhu wa ma'rifatuhu. Tahu ini hak. Tahu ini batil. Dan dia mencintai al-haq dan lebih mendahulukan, lebih mengedepankan al-haq di atas batil. Ini merupakan afdalun ni'am. Ikhwan fillah azakumullah dikatakan dikatakan sebagai nikmat yang paling afdal. Yang pertama dikarenakan tidak semua hamba-hamba Allah Jalla wa ala mengenalinya. Tidak semua mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, dikarenakan tidak semua orang yang tahu al-haq mencintainya, menerimanya, lebih mengedepankan dia atas al-batil. Kaum kufar, kaum musyrikin banyak di antara mereka yang tahu al-haq. Tahu kebenaran. Tapi tidak mencintainya. Tidak menerimanya. Tidak mengedepankannya atas al-batil. Orang-orang yang menyimpan yang sesat. Sebagian mereka tahu kebenaran. namun tidak mencintainya, tidak menerimanya, tidak mengedepankannya adalah batil. Barakallahu Sehingga ketika seorang hamba mengenali kebenaran, tahu mana yang hak, mana yang batil, lalu dia mencintainya, dia menerimanya, dia mengedepankannya atas yang lainnya, itu merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling afdal. Yang ketiga adalah mengenali al-haq. Mengedepankan al-haq atas yang batil itu merupakan sumber kesempurnaan seorang hamba. Seorang hamba dikatakan mencapai kamal, kesempurnaan dia sebagai hamba Allah, kesempurnaan dia dalam berislam, kesempurnaan dia dalam beriman, kesempurnaan dia di dalam termasuk sunnah. Ketika dia mengenali mana yang hak, mana yang batil, dan ketika dia lebih mendahulukan yang hak atas yang batil. Baik, nah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'wah Jawa menjelaskan tentang poin ketiga tadi. Belum menyatakan fa innal kamal al insan madaruhu ala aslai. Kesempurnaan seorang insan itu sumbernya, porosnya pada dua perkara ma'rifatul haqqi minal batil. Yang pertama dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini yang hak, ini yang batil. Dan yang kedua, wa isaruhu alaihi. Dan dia lebih mendahulukan, lebih mengedepankan, lebih memilih yang hak atas yang batil. Martabat hamba-hamba Allah Jalla wa'ala manzilah hamba-hamba Allah Jalla wa'ala itu mutafawitah bertingkat-tingkat tergantung dua poin ini. Tergantung dua poin ini. Beliau menjelaskan Allah Jalla wa'ala memuji para anbiya wal mursalin sebagai hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang paling utama dikarenakan dua poin ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah ayat yang ke-45 Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar Sebutlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihi salam mereka adalah ulil aidi wal abusar. Orang-orang yang memiliki al-aidi dan memiliki al abusar. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fal aidi al-qawi fi tanfizil haqqi. Aidi dari kata-kata yadun, tangan, yang punya tangan, yakni orang yang kuat di dalam melaksanakan dalam menunaikan kebenaran. Wal absar lu mengatakan al basair siji yang memiliki basirah pada agamanya. Fawasafahum kamali idrakil haqqi wa kamali tanfizihi. Dalam ayat ini Allah Jalla wa ala mensifati para anbiya wal mursalin tersebut di atas dengan dua hal. Kesempurnaan mengetahui kebenaran dan kesempurnaan melaksanakannya, menunaikannya, mewujudkannya. Dua poin. Dikarenakan mereka punya dua-duanya dan sempurna dua-duanya, maka kesempurnaan mereka sebagai hamba Allah yang tertinggi. Manzilahnya martabatnya yang paling tinggi. Semakin berkurang dua poin dari maka berkurang pula menzilahnya barakallah. Inilah kenapa mengenali kebenaran, mencintai kebenaran, menerima kebenaran, lebih mendahulukan memilih kebenaran aral batil itu merupakan nikmat Allah yang paling akbal para orang hamba. Barakallahu fikum. Maka ikhwan ya fillah azakumullah kenikmatan ini bukan semata-mata ditunggu. Tapi dicari. Masing-masing kita harus berjuang, berupaya, berusaha mendapatkannya. Dikarenakan nikmat ini harus dicari. Harus diupayakan, diperjuangkan. Namanya tolabul haqq mencari kebenaran. Ikhwan al-haq yang dimaksud ialah al-haq yang datang dari Allah Jalla wa ala. Dibahasakan oleh sebagian pihak ilahiyul masdar. Al-haq itu sumbernya dari Allah Jalla wa ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabbmu, dari Allah Jalla wa ala. Maka kamu jangan termasuk orang yang bimbang, yang ragu. Al-haqqu min rabbik. Ini yang dimaukan dengan kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa ala. Maka yang namanya al-haq wahyun minallah. Wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Al-Quranul Karim. Yang kedua as-sunnah as-sahihah. Ini al-haq. Termasuk al-haq ialah ijma'ul ulama al-mundhabit. Kesepakatan-kesepakatan para ulama yang baku, yang mu'tabar kesepakatan para salaf, ijma'nya para sahabat, para tabi'in, ad-da'u tabi'in, ijma'nya para ulama sunnah. Ini al-haq. Mereka masukkan al-qiyasus sahih. Qiyas yang benar. Analogi yang benar. Yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Itu juga merupakan hak Termasuk al-haq ialah barakallahu fikum asharus salaf. Asarnya para salaf, asarnya para sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Yang namanya asar, ucapan atau perbuatan. Dikatakan hakun wa hujjah ketika sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah sahihah dari beliau sallallahu alaihi wasallam atau asar tadi merupakan ijma para salaf. Ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan tabi'ut tabi'in yang sesuai dengan nasul Quran atau nasul hadis yang sahih. Itu hak hujjah. Baik atau perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Yang sesuai dengan hudud dengan nafs dari atau ucapan yang terucap oleh seorang sahabi, tabi'i, tabi'u, tabi'i disepakati oleh yang lain. Ini hujjah, hak. Barakallahu fikum. Termasuk al hak yang juga diamalkan oleh para ulama una ialah ucapan seorang uh, sahabi tabi'i, ucapan seorang tabi'u tabi'i, ucapan seorang alim dia ma'ruf dengan keilmuannya yang tidak ada padanya mukhalafah syariah. Dalam sebuah permasalahan tidak ada nas ayat, tidak ada nas hadis, tidak ada ijma ulama, tidak ada ijma'nya para salaf, tidak ada akwal akwal ulama yang lain. Ditemukan ucapan seorang tabi'in, ucapan seorang tabi'u tabi'in, ucapan seorang alim di masa itu. Maka itu juga merupakan hujah. Dipakai, diamalkan oleh para ulama. Dikatakan sebagai asharus salaf. Selama tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menyelisihinya. Ada hakun. Barakallah itu. Termasuk al-haq, ikhwanabitina azakumullah, ialah ikhtilafu tanawwu' Ikhtilaf karena keberagaman. Amalnya beragam, ibadahnya beragam, dan semuanya benar. Yang ini ada dalilnya, ini juga ada dalilnya, ini juga ada dalilnya, yang ini diperbolehkan, ini diperbolehkan, juga diperbolehkan, hadza hakun. Dikarenakan satu hakikatnya dia dibangun di atas Alkitab Sunnah, namun ragam amalnya banyak. Ada kefiah satu, ada kefiah dua, ada kefiah tiga, ada bacaan A, bacaan B, bacaan C, dan semuanya benar. Semua ada hujahnya. Maka dikatakan semuanya hak. Inilah yang dimaukan dengan al-haq. Alkitab, sunnah ijma yang sahih, kias yang sahih, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan itu wadih. Dan itu masuk dalam semua perkara, semua pembahasan, apalagi berkaitan dengan perkara-perkara akidah, keimanan, perkara-perkara prinsip, perkara-perkara manhajiyah, perkara obudiyah, juga masuk dalamnya perkara hukum-hukum syariat, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah. Al-haq wadih. Barakallahu fikum. Maka ini yang wajib kita ilmui, ma'rifatul haq. Ini yang harus kita isar lebih memilihnya daripada yang lain. Hadza huwal haq. Al-haqqu min rabbik. Al-haq itu dari Rabbmu. Barakallahu fikum. Al-haq yang semacam ini yang disampaikan di atas wahid la yata'addad. Itu akidah al-sunnah. Al-haq itu cuma satu, mutlak. Tidak mungkin berbilang. Tidak mungkin berbilang. Al-haq wahidun la yata'addad. Al-haq itu cuma satu, tidak berbilang. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang surat al-mustaqim, dan menjelaskan tentang jalan-jalan yang lain yang menyimpang yang sesat. Allah sebutkan jalannya tunggal. Satu. Ketika menyebutkan penyimpangan-penyimpangan, menyebutkannya dengan bentuk jamak banyak. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am 153, Allah menegaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini kata Allah, sirati jalanku. Sirat mufrad tunggal. Jalanku kata Allah, mustaqiman, dia mustaqim. Selalu mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya Allah, Allah yang meletakkannya, Allah yang mencanangkannya. Jalannya para anbiya wal mursalin, Jalannya kaum mukminin yang beriman dengan para anbiya wal mursalin. Dikarenakan mereka yang menjalaninya, yang menelusurinya, yang menapakinya. Tunggal. Jalan kebenaran. Jalan menuju surga. Disebutkan dengan tunggal sirati. Dan dikatakan mustaqim lurus. Tetapi ketika membawakan jalan-jalan penyimpangan, Allah sebutkan dengan bentuk jamak wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan kamu jangan mengikuti as-subul, jalan jalan kecil-kecil pendek-pendek yang banyak itu. Sebab akan mencerai berikan kalian dari Allah tabaraka wa taala. As-subul juga dalam tafsirnya al-bid'ah wasyubuhat. Jalan bid'ah, jalan syubhat. Itu asar dari Abu bin Mas'ud, semoga Allah meridainya dan dia sahih yang penyimpangan, yang menyesatkan dikatakan subul. Juga ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umat ini. Adanya perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat ini. Beliau menyebutkan yang diancam dengan neraka banyak. Satu yang selamat. Beliau mengatakan wasatastariqu hadhil ummah ala salasin wa sub'ina firqatan kulluha binar, illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semua dalam neraka kecuali satu. Yang diancam dengan neraka banyak. Al-firaqul yang sesat banyak. Semuanya. Satu yang dikecualikan. Illa wahidah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Satu itu adalah ma'ana alaihil yawma ashabi apa-apa yang aku ada di atas dengan para sahabat Rasul dan para sahabatnya hak itu tunggal hak kebenaran dengan makna yang dibawakan di atas itu cuma satu tidak berbilang tidak berbilang jangan ada etikat yang mengatakan oh ini ada haknya ini ada haknya ini ada haknya ini ada haknya hak itu banyak nggak cuma satu lah al hak cuma satu Agama yang benar cuma satu agama Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Agama hanya Islam di Jalla Dalam berislam, satu yang benar, satu yang hak. Satu manhaj yang lurus, yang benar. Manhajnya Rasul SAW para sahabatnya. Al-Firqatul Naziyah, Al-Taifah Al-Mansurah, Ashabul Hadis. Satu firqah yang dikatakan benar. Yang lain dikatakan sesat, menyimpang. Barakallahu Nah, inilah yang dikatakan sebagai al-haq barakallahu fikum dan itu mutlak bukan nisbi mutlak dari Allah Jalla wa ala bukan nisbi maka segala sesuatu yang berseberangan dengan al-haq dikatakan sebagai al-batil Ma tajawazal haqqa fahuwal batil. Yang melampaui kebenaran itu kebatilan. Ya, yang melampauinya itu namanya perkara kebatilan. Kalau bukan hak ya batil. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini yang harus kita pahami ikhwan fillah azakumullah. Barakallahu fikum. Sekali lagi nikmat Allah yang paling afdal, yang paling utama adalah ketika seorang hamba mengenali al-haq tadi mencintainya dan lebih memilihnya daripada yang lain. Ikhwan fillah, azakumullah, idza tabayyana al-haq wa tadah. Bila al-haq itu telah jelas dan telah gamblang dengan makna yang dibawakan di atas, maka kewajiban seorang muslim dalam mensikapi al-haq itu banyak yang menandakan tentang keislaman dia, keimanan dia, kelurusan manhajnya, menggambarkan dia betul-betul ala hakin, wa ahli hakin. Itu cukup banyak. Dan secara realitanya, secara realnya, ketika jelas al hak maka di sana ada ahlul haqqi wa ahlul batil. Ada orang yang masuk dalam kategori ahlul haq dan ada orang yang menentangnya termasuk kategori ahlul batil. Dan itu merupakan sunnatullah sepanjang zaman sepanjang masa. Tidak semua orang menerima kebenaran. Secara umum dibagi dua, ada ahlul haq, ada ahlul batil. Dan kedua-duanya akan terus seru, akan terus bermusuhan, akan terus berlawanan, akan terus berselisih sepanjang zaman, sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Maka kita sebagai seorang muslim yang mendambakan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, bahagia dunia, bahagia akhirat, muslim yang mendambakan kebenaran pada keislamannya, jujur pada keimanannya, harus memiliki sikap yang benar terkait dengan al-haq pada kesempatan kali ini Barakalasikum akan saya sampaikan sikap yang syar'i yang wajib ada pada tiap-tiap muslim ketika al-haq itu telah nampak. Dan akan disertakan Allah sifat-sifat ahlul batil ketika menyikapi al-haq yang telah nyata yang telah jelas. Ikhwan fillah Ketika al-haq itu telah jelas, maka sikap yang benar, sikap yang syar'i, yang wajib ditunjukkan oleh seorang muslim, seorang mukmin, dia harus berjuang untuk itu, berusaha untuk itu, melatih jiwanya untuk itu. Ialah al-imanu bihi wal i'tirafu bihi mengimani, mempercayai al-haq tadi dan mengakuinya. Dan mengakuinya. Naam, hadza haqqun. Ya, saya akui ini kebenaran. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang sifatnya mukminin, sifatnya mutakin di Al-Qasas ayat yang ke-53 Allah mengatakan dalam petikan ayatnya Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqq Qalu amanna bihi innahul haqq min rabbina Inna kunna min qablihi muslimin. Ketika Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah, wahyu Allah dibacakan kepada mereka. Kalau mereka menyatakan dengan tegas, aman nabihi. Kami beriman dengannya. Innahul haq. Dan kami yakin sesungguhnya ia adalah kebenaran. Mirrabina dari Rabb Dan sungguh kami sebelumnya telah muslim kepadanya. Itu langsung mengatakan amanna bihi innahul haqqun min rabbina. Ini sifatul mukmin. Langsung mengimaninya, langsung mengakuinya, itu perkara kebenaran, innahul haqqu, ini perkara kebenaran, ini min rabbina, dari kami dan kami aman nabihi, beriman dengannya. Semata-mata dibacakan. Dibacakan ayat, dibacakan dalil Al-Quran, hadis, disampaikan ijma ulama, ijma para salaf, disampaikan asharus salaf yang hak langsung mengatakan aman nabi. Hadza huwal Ini yang ini yang benar, kami beriman dengannya, kami mengakuinya. Barakallahu Ini yang pertama. Yang kedua, ialah ittiba'uhu wa qabuluhu. Sikap yang kedua yang benar yang saya adalah mengikuti al-haq tadi dan menerimanya. Bukan semata-mata mengakui iya saya tahu itu benar. Ngaku, ya saya akui itu kebenaran. Tapi gak diikuti. Itu percuma. Imani, akui, lalu ikuti dan terimalah. Ittibaul haqqi wa qabuluhu. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang kaum mukminin dan kaum kufar. Allah mengatakan di surat Muhammad ayat yang kedua dan setelahnya, ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من rabbihim." Ini yang membedakan antara kafir dan mukmin. Allah menegaskan yang demikian itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mengikuti yang batil. Dan orang-orang yang beriman mengikuti yang hak, yang benar, nurrabihim dari mereka. Wa anna alladhina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Ittiba. Diikuti. Diikuti barakallahu sehingga ada tasdiq wal i'tiraf. Ada membenarkan, mengimani, mengakui. Dan ada ittiba'ul haqqi, mengikuti al-haq, diilmui, diamalkan, diikuti bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya, lalu kamu terima dengan lapang dada kabuluhu barakallahu fikum di antara bentuk kabul menerimanya atas taslimu lahu wal intiyadulah. Ada ketundukan kepada al-haq, kepasrahan kepada al-haq, tidak ada sanggahan kepada al-haq, tidak menentang al-haq, diterima dengan tunduk, dengan patuh, dengan kepasrahan yang total. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman di An-Nisa ayat yang ke-65. Allah mengatakan dengan tegas dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqibuka ma sajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka akan mendapati pada diri mereka rasa berat hati dari yang kamu putuskan dan mereka tunduk, patuh, pasrah dengan sepenuhnya. at tasrib wal islam bentuk ittifaul haqqi wa qabuluh diikuti diterima barakallahu Ekonomi tinasakumullah prinsipnya harus sunnah. Al-haq yukbal min ayyi syakhsin kan. Al-haq itu diterima, ya, diterima dari siapapun orangnya. Apakah dari kawan ataukah dari lawan, dari orang dekat, dari orang jauh, dari orang yang mencintai kita atau yang membenci kita. Ingat, diterima. Yukbal. Ketika jelas gamblang wadih, ini kebenaran, kamu harus terima ini. Meskipun yang menyampaikannya musuh kamu. Meskipun yang menyampaikannya bukan kamu. Tapi kamu tahu perkara kebenaran wajib kamu terima. Barakallahu Al-hikmatu wabalatul mu'min. Yang namanya hikmah itu barang hilangnya seorang mu'min. Al-haq itu barang-barangnya kaum mukmin. Dimanapun dia mendapatinya, maka mukminin lebih berhak untuk mendapatkannya. Barakallahu itu. Pernah suatu kali disebut dalam riwayat <clears throat> ada salah seorang alim Yahudi Habr ada rahib itu ahli ibadahnya ada Habr itu alimnya cendikiawan Yahudi. Datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan nikmal kaum antum. Nikmal kaum antum. Laula annakum tusyrikun. Dia mengatakan sebaik-baik kaum adalah kalian. Kalau seandainya kamu nggak berbuat syirik. Dia kaget. Wah mazaka. Apa itu? Kok dikatakan kami syirik? Kok dikatakan kami syirik? Dikatakan kultum wal Ka'bah. Kalian kalau bersumpah mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Demi Ka'bah. Dia mengecek dan ternyata ada. Benar ada di kalangan muslimin ketika bersumpah mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Maka belum mengatakan kepada para sahabatnya idza halaftum idza halafa ahadukum falyakul wa rabbil Ka'bah. Kalau kamu bersumpah ucapkan wa rabbil Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah. Dia terima meskipun dari Yahudi. Dikatakan betul ada, real, terjadi, ada, nyata bukan hoax, bukan mengada-ngada. Maka beliau berikan bimbingan kepada kaum muslimin. Dia mengatakan lagi, nikmal kaum antum laula annakum tunajjidun. Sebaik-baik kaum itu kalian. Kalau kamu enggak tandid, tandid menjadikan tandingan bagi Allah Jalla wa ala. Beliau mengatakan, "Kaifa Bagaimana kau seperti ini? Dikatakan, "Qultum Masya Allah wa Muhammad." Kamu mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Menggunakan waw. Wa Muhammad. Mensederajatkan. Menyerapak. menyetarakan. Mensederajatkan. Masyiahnya Allah dan masyiahnya Muhammad SAW. Itu dikatakan tadi. Dicek ada, betul. Maka beliau mengatakan, Qulu Masya Allah wahda. Ucapkan Masya Allah wahda. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hulu masya Allah, summa sya'a Muhammad. Menggunakan kata-kata summa supaya gak ada penyetraan tidak ada penyamaan. Menggunakan summa. Apa syahidnya? Beliau menerima itu dari orang-orang Yahudi. i'tiqad kita nggak pernah berubah. Yahudi tetap Yahudi. Selama dia belum masuk Islam, dikatakan Yahudi. Tetapi ketika dia menyampaikan sebuah realita yang hak, yang benar, nyata, real, ada, maka jangan kamu tolak. Itu kebenaran, kamu terima, langsung kamu perbaiki kondisi yang ada, yang salah perbaiki dan kamu yakini, ya Yahudi. Jangan mengatakan tidak bisa, dia Yahudi. Oh, nggak mungkin benar, dia Yahudi. Kabarnya hoax itu Yahudi. Cek terlebih dahulu. Kalau dusta, katakan dusta dan dia Yahudi. Salah, katakan salah dan dia Yahudi. Tapi kalau benar, real, katakan, nah ini hak dan dia Yahudi. Terimalah al hak itu. Ketika sudah jelas, sudah gamblang, real, nyata, wajib kamu ikuti, wajib kamu terima dari siapapun itu orangnya. Dan ingat bedakan antara kaburul hakti wa talabul hakti. Bedakan antara menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Kalau talabul hakti mencari kebenaran, kamu cari dari ahlul hak, arul sunnah. Jangan kamu cari dari Yahudi, jangan kamu cari dari Nasrani, Jangan kamu percaya dari setan. La. Tapi min ahil hak. Kamu cari dari Allah Jalla wa'ala dalam kitab sucinya. Kamu cari dari beliau SAW dalam sunnah-sunnahnya. Dari ijma'nya para salaf, pemahamannya para salaf. Dari ahlu sunnah, dari ahlu hak, Bisa dari ahlinya. Itu pasti. Tidak boleh kamu cari dari ahli batil, ahli bid'ah wal ahwa, ahlul kufur, ahlul syirik, ahlul nifaq, tidak bisa. Tapi kalau pembahasannya menerima al-haq setelah jelas itu al-haq wajib kamu terima dari siapapun. Kamu tuh ini hak. Kalau dibikin contoh yang vulgar begitu ya. Tiba-tiba muncul di depan antum itu, di belakang sana muncul setan. Hah? Iblis itu. Muncul iblis. Terus ngajari kamu untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Hak atau batil? Hak atau batil? Iblis ya dia ngomong. Hak atau batil? Lu kok aja. Misalkan, misalkan di belakang itu ada iblis muncul. Iblis. Iblis. Tahu dari mana? Dia ngomong dia iblis. Dan menyampaikan bagi para hadirin, kalian kalau sebelum tidur baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi itu penjagaan dari setan. Hak atau batil? Hak atau batil? Iblis yang ngomong ya, Iblis yang ngomong ya, <laughs> Karena Kenapa kok hak? Kita tahu dari ahlul hak itu hak. Kita tahu dari hadis Rasulullah SAW mengatakan itu benar. Rasulullah yang memberitakan demikian, yang mengajarkan demikian. Termasuk doa ya zikir dipanjatkan sebelum tidur, membaca ayat kursi. Di antara fungsinya adalah penjagaan dari setan. Yang ngomong sekarang siapa? Setan, iblis. Ya kamu katakan hakul. Itu namanya menerima al hak dari siapa. Dan kamu yakin ente iblis. Ente iblis, ente kezat, ente aduullah. Tadi ucapan tadi itu benar. Saya nggak mau tolak. Kabulul haq. Apalagi yang menyampaikan bukan iblis, bukan setan, muslim. Apalagi yang menyampaikannya, masya Allah, ahok sila, saudara kamu karena Allah Jalla wa ala. Apalagi yang menyampaikannya al sunnah. Dengan adillah, ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan para ulama salafnya. Hakun wadih, kamu terima. Kamu kamu harus terima, jangan dikarenakan ada gesekan pribadi antara kamu dengan dia kamu tolak kebenaran hati-hati jangan dikatakan beda uh, statusnya kamu alim besar dia masih awam kamu tolak dia lah al-haq ketika jelas dan wabah wajib kamu ikuti wajib kamu terima lalu kamu tunduk kepada al-haq tadi dan pasrah di dalamnya Sesi yang kedua akan saya bawakan contoh-contoh langsung dari kalangan para salaf bagaimana mereka mengajarkan kepada kita sikap dewasa, sikap besar, sikap pembesar, sikap berlapang dada menerima al-haq dari manapun datanya al-haq tadi dengan tanpa merasa gengsi atau merasa rendah, e, merasa rendah tidak dikatakan contohnya banyak saya bikin nanti di kajian kedua insya Allah Taala. Paling insya Allah ya. Yang berikutnya lagi adalah sikap yang berikutnya ialah ta'zimul haqqi wa mahabbatuh mengagungkan kebenaran tadi mencintai kebenaran tadi diagungkan bentuk pengagungannya langsung kamu laksanakan imtisaluhu. Kaulan wa fi'lan. Langsung kamu terapkan, langsung kamu amalkan, langsung kamu praktekkan secara ucapan dan perbuatan. Asana alai, kamu sanjung al-haq itu. Kamu muliakan, kamu hormati al-haq itu. Kamu hormati ahlul haq. Kamu cintai ahlul haq. Kamu cintai majlisul haq. Kamu cintai kalamul haq kamu cintai, kamu hormati, kamu muliakan, kamu agungkan, kamu sanjung, kamu puji al-haknya, ahlul haknya, majalisul haknya, kalamul haknya, semuanya. Dan kamu marah besar ketika ada orang yang meremehkannya atau atau menghinakannya atau mencemoohnya. Kamu marahnya karena Allah Jalla wa'ala. Hada ta'zimul haqq. Barakallahu fikum. Ada sebuah asar. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini dimasukkan dalam kitab Zamul Kalam wa Ahli Al-Harawi. Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah pernah menceritakan, aku pernah mendengar Asyik Abu Bakar Ahmad bin Ishaq al-Faqih sedang dialog, diskusi, berdebat dengan seseorang. Lalu Syekh tadi, Syekh Abu Bakar menyampaikan hadis dengan syaratnya haddatsana fulan haddatsana fulan haddatsana fulan haddatsana fulan sampai Rasulullah SAW belum mengatakan demikian demikian demikian disampaikan sanatnya sampai kepada beliau SAW. Itu masa-masa sanat. Tiba-tiba orang tadi menyanggah. Dia mengatakan, sana, min hadasana. Ilamata hadasana. Udah tinggalkan kita orang. nggak perlu kita hadasana, hadasana. Sampai kapan hadasana terus. Nggak perlu. Intinya apa? Intinya dia mau mengatakan kita nggak butuh hadis. Sampai kapan hadis ini? Menolak hadis. Dulu menggunakan sanat. Menolak hadis dengan sanatnya. Maunya dia had syai akhar. Datangkan yang lain. Akal ke, apa ke. Maka asyik tadi mengatakan. Kum ya kafir. Kum ya kafir wala yahillu laka an tadkhula syari ba'daha. Hei kafir, pergi kamu dari sini. Tidak hal saya kamu masuk ke rumah kamu ke rumahku setelah ini lagi. Syekhnya marah. Syekhnya marah. Saya mengatakan, "Kum ya kafir." Tidak hal bagi kamu masuk ke rumahku setelah ini. Terus noleh kepada murid-muridnya, aku belum pernah mengucapkan kata-kata itu kepada siapapun pun orang satu ini. Dikarenakan dia menentang hadis. Dia menolak hadis. Dan itu merupakan rindah kemurtadan dari Islam. Hati-hati. Itu sikapnya para salaf. Itu bentuk ta'zim, pengagungan para salaf kepada al-haq. Marah besar karena Allah Jalla wa'ala ketika mendapat tidak orang yang meremehkan kebenaran, yang mencemooh kebenaran, yang menghinakan kebenaran, yang mencela kebenaran. Sehingga yang benar, muliakan al-haq itu. Agungkan, hormati al-haq itu. Langsung kamu amalkan, kamu praktekkan pada ucapan kamu, perbuatan kamu, para semua kehidupan kamu. Muliakan ahlul haknya, hormati ahlul haknya, hormati majarisul hak majelis yang menyatakan kebenaran, hormati ucapan-ucapan yang hak, tindakan-tindakan yang hak, semua yang terkait dengan hak kamu muliakan, kamu hormati. Barakallahu kelas Jangan penuh ta'wilnya engkau marah besar karena Allah Jalla wa'ala ketika ada yang mencemooh, ada yang merendahkan, ada yang menghinakan kebenaran. Di antara bentuk memuliakan al-haq ialah ketika menyampaikan al-haq yang menyampaikannya berhias diri. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Malik rahimahullah taala dan yang dari beliau merupakan sunnahnya para muhaddisin. Idza arada yuhadditha tawadza'a wudu'ahu lussalah. Ketika beliau hendak menyampaikan hadis, menyatakan hadisnya Rasulullah SAW beliau berwudu seperti wudunya mau sholat beliau keluar menggunakan baju yang paling bagus yang beliau miliki menggunakan kolan suahnya menyisir jenggotnya beliau bermajlis dengan berwibawa bahkan tidak boleh ada seseorang pun yang bersuara di tempatnya beliau menghadiri majlis. Beliau mengatakan wakilu hadis Rasulullah SAW. Aku memuliakan hadisnya Rasulullah SAW. Yang Musa sampaikan ini iya, hadisnya Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, irtasala wa tabakhara wa taqayyad. Beliau mandi ya, mandi, berwudu menggunakan baju yang paling bagus, beliau menggunakan bukhur, menggunakan menggunakan minyak wangi, aromanya wangi. Barakallahu fikum. Fa in rafa'a ahadun sautahu ketika seorang yang menaikkan suaranya di masjid tahfiz belum menghargai dia belum mengecam dia dan belum berpendapat itu bisa membatalkan amalnya dikarenakan suara dia lebih tinggi melampaui suara syekh yang sedang menyampaikan hadis Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang yang beriman, kamu jangan tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Beliau berpendapat ketika ada seorang muhaddis menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Ada orang yang teriak-teriak melampaui ini. Kena ancaman riwayat ini. Hmm? Antah bata amaluku wa antum la tashkurun. Akan sirna akan hancur amal kamu, kamu nggak merasa. Barang siapa yang mengangkat suaranya melampaui suara hati Rasulullah SAW yang disampaikan dalam majlis terkena ayat itu. kata para ulama termasuk ta'zimul ham. Ini contoh hadis. Contoh yang lainnya Al-Qur'anul Karim. Ketika antum membaca Al-Qur'an, antum sedang menghafal Quran, nyetor Al-Qur'an ya Pak santri ya itu yang rapi mandi dulu yang bersih yang rapi penampilannya menggunakan minyak wangi dia menghafal siap untuk menyetorkan hafalan dia kepada ustadznya disampaikan dengan uh, penuh kopong penghormatan dikarenakan yang dia hafal yang dia hafalkan Al-Qur'anul Karim al-haq yang dia lafalkan yang dia sampaikan al-haq Al-Qur'anul Karim bentuk ta'zim dan insya Allah membawa keberkahan barakallahu. Oleh insya Allah ya. Ketika dibacakan Al-Quran, semuanya diam mendengarkannya, khusyuk mendengarkannya, disampaikan hadis, semuanya tenang, khusyuk mendengarkannya, wahadah. Bentuk ta'zimul haq wa mahabbatuhu. Cintai kebenaran, cintai ahlul haq, orang-orang yang ahlul haq, muliakan mereka, hormati mereka dengan penghormatan yang syar'i, barakallahu yang lainnya lagi. At-tamassuku bil haqqi was sabatu alaih. Berpegang teguh dengan kebenaran tadi dan kokoh di atasnya, istiqomah di atasnya. Kamu pegangi kuat-kuat. Jadikan sebagai pedoman hidup kamu. Pegangi yang kuat dan kamu istiqomah di atasnya, tegar di atasnya, kokoh di atasnya, jangan goncang. Jangan oleng. Jangan menyimpang daripadanya. Sabat al haq. Di Al-Zukhruf ayat yang ke-43, 43 Allah menegaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Fastansik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim." Istansik istimsaklah, berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Nabi. Wahyu Allah Jalla wa ala. Tamasuk bil Pegangi wahyu ini. Kalau kamu memeganginya, sungguh engkau di atas jalan yang lurus. Engkau adalah hak. Istamsik. Adillah yang cukup banyak terkait dengan keistiqomahan al iman, keistiqomahan al sunnah, itu itu semua dimasukkan dengan bahasa ini. asbab ali pegangi yang kuat, jangan goncang, tegar di atasnya, kokoh di atasnya, istiqomah di atasnya, apapun kondisinya, dalam suka dan duka, kamu pegangi kuat-kuat, di masa-masa fitnah, ada fitnah, nggak ada fitnah, dalam semua keadaan. Kokoh dalam Terutama di masa-masa duka, di masa-masa penuh dengan musibah, dengan cobaan bala, banyaknya fitnah, di masa-masa fitnah, yang kuat memeganginya. Yang kuat memeganginya. Yang kokoh istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Ini yang wajib di, di, ditunjukkan oleh kaum muslimin sahibul haq barakallahu fikum. Baru yang berikutnya adalah ad-da'watu ilaihi. Setelah poin-poin tadi terkait dengan kamunya secara pribadi, kamu dakwahkan al-haq. Ya, kamu serukan al-haq. Sampaikan kepada orang lain supaya mereka tahu ini hakun, ini perkara kebenaran yang harus diilmui, yang harus di, e, dipegangi, yang harus diamalkan, yang harus di, e, diterima, tunduk padanya, pasrah padanya, mengagungkannya, mencintainya ila akhirnya. Ada waktu ilaihi. Semua ayat, ahadis yang membicarakan masalah dakwah itu mengandung makna ad-da'watu ilallah, ad waktu ilal hak, ad waktu ilal sunnah. Barakallahu fikum. Hadha huwa. Kita harus melatih diri kita berlatih, berjuang, berupaya, berusaha melatih diri masing-masing untuk memiliki mawkifun sahih, penyikapan yang benar, penyikapan yang syar'i terhadap al-haq ketika nyata jelas itu hakun. Itu poin-poin satu kesatuan yang diwujudkan para ulama itu. Saya dan yang paling inti adalah kamu menerima al-haq tadi dari siapapun adanya. Barakallahu fikum. Selain itu, hati-hati membahayakan. Itu merupakan sifatnya arul batil. Arul Ahlul batil sifatnya ali aradil haq berpaling dari kebenaran, menolak kebenaran, at takzibu bil haq, mendustakan kebenaran, kitbanul haq, menyembunyikan kebenaran. Hah? Pada waktunya dia harus menyampaikannya disembunyikan. Al-haq tadi disembunyikan dikarenakan kalau disampaikan akan terbongkar aib-aib mereka, kejahatan mereka. Lubsul haqqi bil batil mereka terbiasa mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Melemparkan syubuhat, syubuhat. Sehingga tersamarkan antara hak dengan yang batil. At-tahrif. Merubah-rubah. ya Merubah-rubah al-hak. Dari makna sebenarnya. Bahkan dari lafaz yang sebenarnya. Diotatik sama mereka. Supaya samar al-hak tadi. Al-jidal bil batil. Termasuk jidal batil. Mereka berjidal mereka berdebat untuk membela kebatilan atau berdebat dengan cara-cara yang batil untuk membela yang batil, menolak yang hak. Allahul musta'an. Dan yang mengerikan adalah saddun nasi anil haq. Ini sifat yang paling mengerikan dari ahlul batil. Mereka menghalang-halangi orang lain dari kebenaran. Dengan berbagai macam cara. Supaya orang jangan menerima al-haq. Yang tidak kalah mengerikan, tatabbu zallati ahlil haq, mencari-cari keaiban, mencari-cari kesalahan ahlul haq. Nah, dicari-cari aibnya untuk dijatuhkan kehormatannya. Lalu kemudian yang berikutnya tanfihim, mencela, mencaci maki ahlul haq, merendahkan ahlul haq, mencemooh ahlul haq dengan tujuan supaya tanfirun nasi anil haq. Orang lari dari kebenaran orang menolak kebenaran dan mereka mau diajak berperkara yang batil. Allah musta'an. Itu semua adalah yang ahlul batil yang wajib dihindarkan. Sifatnya seorang mukmin yang baik, yang jujur keimanannya, yang mendapatkan kebaikan ialah memiliki sikap yang benar ketika al-haq itu telah jelas, telah nyata. Berperangailah, bersifatlah, berhiaslah dengan sifatnya ahlul haq mukminin dalam menyikapi al-haq dengan poin-poin di atas dan waspadai hati-hati dari perang yang batil dalam menyikapi al bab dalam menyikapi al-haq sebagai upaya untuk mereka mendakwakan kebatilan dan meredam al-haq. sallallahu musta'an. Ini sesi yang pertama. Kok oh, nampak yang 10 pagi ya? Sudah belum? Hah? Pas jam 10. Pas ya? Kita sekarang sebentar saja nggak usah lama-lama. Jangan sampai setengah jam ya. Insya Allah istirahat dulu, cuci muka dulu. uh, supaya al-haknya kelihatan jelas. Hmm, kalau itu diteruskan di insya Allah taala poin-poin yang lain, terutama contoh-contoh dari kalangan para salaf bagaimana sikap mereka menerima kebenaran dari siapapun ketika jelas bagi mereka. Sementara cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin, Barakallahu fikum.